Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaih. Sekarang kita masih berada pada marfu' yang hukman. Qala Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimahullah taala termasuk bentuk yang dihukum marfu' an yakuna as-sahabiyyu an bi annahu min as-sunnah. Atau sebelumnya, as-salisu yang ketiga Ngerti ketiga apa? Ngerti ketiga ya. Asalnya yang ketiga an yudhifal sahabi syai'an ila ahdin nabi sallallahu sallam walam yadhkur anahu nam ali bihi. Perhatian baik-baik ini. Yang ketiga, seorang sahabat menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah dalam keadaan dia tidak menyebutkan bahwa Rasulullah mengetahuinya. Paham belum ini? Seseorang seorang sahabat menyandarkan suatu perbuatan kepada Rasulullah dalam keadaan apa? Dia nggak menyebutkan kalau Rasulullah itu mengetahuinya. Kaqauli Asma binti Abi Bakrin. Seperti ucapannya Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha, "Dzabahna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam farasan." Dahulu kami menyembelih di zaman Rasulullah SAW menyembelih apa? Farasan unta. Kuda ya, berbana. Wa nahnu fil Madinah fa'akalna. Padahal waktu itu kita di Madinah. Akhirnya kita memakannya. Jadi daging kuda itu halal. Paham ya? Apalagi apa sokuda, masya Allah. Eh? Nah, coto kuda, eh, lama kasarnya terkenal coto kuda gitu ya, itu masya Allah. Rasanya pun subhanallah. Yang jelas apa lemaknya sedikit kadarnya. Nah, matu nambah tiga kali pun nggak terasa enek Berbeda dengan apa soto sapi. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Ya kapan-kapan yang belum merasakan, semoga bisa merasakannya halal kuda. Nah, barakallahu fiikum. Arabiu yang keempat atau sebelumnya Gajah halal atau haram? Daging gajah. Kan punya taring itu, oh, besar ini. Taringnya besar ini. Eh? Bertaring gimana? Halal atau haram gajah? Ini taringnya gimana? Katanya setiap hewan yang bertaring itu haram. Dimakan. Taringnya besar sekali kan? Putih itu. Dua ini. Gimana itu? Eh? Nah terus gimana hadis yang mengatakan bahwa setiap hewan yang bertaring itu hukumnya haram dimakan? Gajah. Yang di sini itu ada ada taringnya kan? Ya kan? Apa? Belalai satu. Yang ini itu? Itu belalai juga. <laughs> Gading itu ya, bukan taring ya, jangan keliru. Nah, enggak usah bingung itu yang putih ini bukan taring itu. Itu namanya gading namanya. Kalau yang depan itu belalai kan itu. Nah, barakallahu fiik. Halal insyaallah. Nah, kita lihat. Arabi yang keempat, an yakuna sahabiyyu an syai'in bi annahu minas sunnah yang keempat, sebuah hadis dikatakan marfu', memiliki hukum marfu'. Apabila seorang sahabat mengatakan termasuk sesuatu e, mengatakan tentang sesuatu bahwasanya itu termasuk bagian dari sunnah. Kenapa kok ini dikatakan hukum marfu'? Karena enggak mungkin seorang sahabat itu menyandarkan itu adalah sunnah kecuali sumbernya Rasulullah itu loh. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kaqali Ibnu Mas'ud seperti ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Minas sunnah an yukhfiya tasyahhud yakni fi shalah. Termasuk bagian sunnah untuk apa? Memelankan tasyahud. Paham ya? Nah, maksudnya ketika salat. Jadi enggak perlu dikeraskan bacaan tasyahudnya. Nah, kalau fiikum seperti itu. Fa in fa in qalahu atta fa in qalahu tabi'i, sekarang kalau seandainya ada orang yang berkata itu tabi'in bukan sahabat, faqila marfu' wa qila mauquf. Eh, bisa dikatakan apa? Ada yang mengatakan marfu', ada yang mengatakan mauquf. Kakoli Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utsbah ibn Mas'ud seperti ucapannya Ubaidillah ibn Abdullah ibn Mas'ud ibn Mas'ud as-sunnah an yakhthubal imam fil 'idain khutbatain yafsilu bainahuma bijulus ini hadis lemah Paham ya Syekh Muhammad bin Hizam hafizallahu taala bisa dilihat sendiri dalam Fathul Alam mengenai hadis ini ya bahwasanya rajih khutbah itu cuma satu khutbah saja paham ya oleh karena itu kalau ada orang yang berpendapat nah barakallahu fikum mengikuti istihad ini keliru karena ini hadisnya lemah. Paham ya? Bahwasanya apa? Termasuk sunnah khutbah. Ya. Hendaknya seorang imam itu khutbah dua hari raya dengan dua khutbah. Ya. Nah, dipisah di antara keduanya dengan duduk. Jadi khutbah pertama duduk dulu, khutbah kedua. Paham ya? Tapi yang rajih satu khutbah toh. Paham ya? Di khutbah itu hanya satu saja yang rajih. Paham ya? Yang kuat yang satu saja. Idul Adha, Idul, Idul Fitri sama aja. Langsung satu khutbah itu. Paham ya? Innal hamdalillah sampai selesai. Nah, barakallahu fikum. Jadi pendapat yang mengatakan dua khutbah itu pendapatnya lemah. Yang rajih karena hadisnya ini lemah, ya, la yuhtajubih tidak bisa jadikan hujjah. Jadi yang rajih cuma satu khutbah saja. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. al khamis yang kelima, qaul sahabi, ucapan sahabat, umirna au nuhina au umiran nasu wa Seperti ucapan kami diperintahkan, kami dilarang atau manusia diperintahkan dan yang semisalnya. Ini berarti apa? Sahabat ketika mengucapkan seperti ini, sekarang antum pahami baik-baik. Umirna, kami diperintahkan. Siapa yang kira yang diperintahkan? Rasulullah. Paham ya? Secara global kan gitu. Nuhina, kami dilarang. Siapa yang melarang? Rasulullah. Nah, ini memiliki hukum rafa. Memiliki hukum apa? Marfu. Kaqali Ummi Atiyah radhiyallahu anha seperti ucapan Ummi Atiyah radhiyallahu anha, umirna an umirna an nukhrija fil idain al-awatiq kami diperintahkan untuk apa? Untuk mengeluarkan di dua hari raya al-awatik. Al-awatik itu para gadis yang masih dalam pingitan. Maksudnya belum menikah itu para gadis ya. Nah, diperintahkan untuk mengeluarkan. Mengeluarkan kemana? Mengeluarkan kemana, San? Mengeluarkan kemana? <laughs> Ini loh, Ummu Atiyah mengatakan apa? Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengeluarkan pada dua hari raya al-awatik para gadis yang belum menikah. Mengeluarkan kemana? Eh? eh, ke ke lapangan, ke musola. mam ya? Dalam riwayat lain sebutkan kan, ke musola, ke lapangan, semua diajak. Perempuan semua yang haid pun diajak juga. Cuman nggak boleh sholat. mam ya? Nah, barakallahu fikum. Janda diajak nggak janda? Eh? Diajak semua diajak semuanya. Semua diajak semuanya barakallahu fikum. Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Syahidnya ini umirna bu, Umirna kami diperintahkan. Nah, ini nggak lain kecuali yang siapa? Rasulullah SAW. Berikutnya, wa nuhina an janais janaiz yasim 'alaina. Dan juga ucapan namun ucapannya kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi enggak diharuskan, apa enggak dalam enggak ditekankan untuk kami. Maksudnya bagaimana? Larangan tersebut tidak larangan yang eh, tapi tingkatan haram, paham ya? Jadi kesimpulannya makruh. Cuman yang rajih hatta masalah ziaratul kubur bagi wanita pun diperbolehkan selama aman dari fitnah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu kami pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Boleh ziarah kubur selama aman dari fitnah. Nah, barakallahu fikum. Kalau rasa adanya hadis ada hadis yang meriwayatkan mengenai wanita nam kena laknat eh, orang-orang yang apa? yang suka zawarat, itu orang-orang yang suka menziarahi kubur kena laknat itu pun tingkatannya tingkatan karohah makruh saja, tidak sampai tingkatan haram. Intinya boleh selama aman dari fitnah. Wa qawlu ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Umira an-nasu an yakuna akhir ahdihim bil bait." Nah, manusia diperintahkan ketika melakukan melakukan ritual haji, hendaknya akhir perpisahan mereka di bil bait, tawaf wada'. Paham ya? Tawaf wada'. Karena tawaf ada tiga. Apa saja? Tawaf qudum, qudum tawaf tawaful ifadah, Tawaful wada. Yang rukun yang mana? Ifadah. Paham ya? Tawaf itu ngapain tawaf itu? Keliling kemana? Motor kabel itu ya. Berapa kali? Tujuh kali. Nah, semoga kita nanti dimudahkan ya walaupun belum haji tapi umrah lah paling minim. Ya kita kan bisa berdoa saja. Suatu ketika kita meninggal, meninggal dunia dan punya niat yang bagus. Insya Allah jadi catat sudah insya Allah. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fiikum. Wa qauli Anas radhiyallahu anhu dan ucapan Anas radhiyallahu anhu Naam wukita lana fi qassis syarib wa wa taklimil adhafir wa nadfil ibd wa halqil anah alla natruk alla natruka fawqa arba'ina lailatan. Artinya apa? Kita telah diberikan waktu. Siapa diberikan waktu berarti? Rasulullah SAW untuk mengenai mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan agar kita tidak meninggalkan membiarkan lebih daripada 40 malam. Paham ya? Hadisnya ini sahih. Nah, barakallahu fikum. Cuman tidak mengharuskan nunggu sampai 40 hari. Paham ya? Kalau masuk 2 hari, 3 hari sudah panjang itu juga cukur. Nunggu 40 hari ya. Hah? Kepanjangan nanti pokoknya, paham ya? Nah, maksudnya ini jangan dibiarkan lebih dari 40 hari gitu loh, maksudnya ya. Nah, bukan berarti nunggu dulu sampai 40 hari enggak. Kalau udah panjang dipotong kukunya. Enggak eh, perlu disisakan jempolan atau jentian. Eh, untuk apa? Untuk ngupil jangan. Allah musta'an. Dipotong. enam Barakallahu fikum dikit lagi ya biar pas itu ya. As-sadisu yang keenam an yahkuma as-sahabi ala syai' bi annahu ma'siyah. Yaitu seorang sahabat menghukumi bahasanya sesuatu itu maksiat. Kalau ada hadis di dalam hadis kok ada sahabat mengatakan ini maksiat. Nah itu itu berarti otomatis apa? marfu dari Rasulullah memiliki hukum rafa karena nggak mungkin sahabat berani menghukumi kecuali datang dari Rasulullah SAW. Kita lihat kakauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu seperti ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi man kharaja minal masjid ba'dal adzan. Perhatian Bapak ini bagi orang yang keluar dari masjid setelah adzan. Hukum asalnya setelah adzan itu nggak usah keluar kecuali hajah. Jadi kalau cuman ke belakang misalkan barakallahu fikum ada keperluan nggak usah adzan langsung salat sunnah. Paham ya? Nah, ini ucapannya apa? Amma hadza adapun orang ini faqad asha Abul Qasim. Sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Jadi kalau sudah dengar adzan, ini bukan untuk muadzin saja umum. Untuk muadzin tuh yang dengar itu enggak boleh keluar dari masjid kecuali ada udzur syar'i. Mungkin wudu, eh, adapun di keluar, keluar masjid teman eh, ngobrol atau misalnya main-main jangan. Di, apa, di, apa, disebutkan maksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah SAW. Mahfuz salah ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau ada keperluan ya udah. Dengan adzan udah bismillah, salat sunnah, berdoa atau semisalnya. Mahfuz salah ya? Eh, nah, mafhum? Mafhum? Eh, berikutnya barakallahu fikum wa qala law hakam as sahabi 'ala shay'in bi annahu ta'at. Seperti itu pula sama. Kalau seandainya ada seorang sahabat mengatakan ini adalah ketaatan. Nah, ini enggak mungkin kalau dia menghukum sendiri. Bisa jadi kemungkinan besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham salah? Itla itla yakunu syai' ma'siyatan aw ta'atan illa bin nasrin min syari'. Dikarenakan tidak mungkin sesuatu itu dikatakan maksiat atau taat kecuali dengan dalil dari syariat. Ya, kecuali dari apa? Kecuali dengan dalil yang sumbernya dari syariat atau dari mensyariatkan wala yazlim sahabi bidzalik dan tidak mungkin sahabat memastikan hal tersebut illa wa indahu ilmun minhu kecuali dia memiliki ilmu nah mengenai hal tersebut ya ilmunya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabiu yang terakhir perhatikan baik-baik yang terakhir ini yang ketujuh qauluhum minas sahabi anis sahabi ucapan mereka <clears throat> anis sahabi dari sahabat rafa al hadis atau riwayatan. Maksudnya hadis ini rufi al-hadis atau rafa al-hadis? Eh? Nah, barakallahu ucapan uqauluhum 'an sahabi ucapan mereka nah barakallahu fikum dari sahabat nah barakallahu fikum rafa'a atau rafi'a itu hmm? kalau kita baca rafa'a rafa'al hadis atau riwayatan maksudnya Nah, barakallahu fikum. Ada ucapan yang mengatakan bahwasannya hadis itu marfu' itu ya, istilahnya di derajatnya marfu' atau riwayatnya marfu' seperti kaqauli Sa'id bin Zubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti ucapannya Sa'id bin Zubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala asy fi salaf. Obat itu ada pada tiga perkara. Nam syarbata asalin wa syartati mahjamin wakayati narin. Obat itu ada tiga. Minum madu, kemudian berbekam, kemudian kai, besi dipanaskan. Paham ya? Untuk kai makro, untuk bekam boleh, untuk minum madu bagus. Paham ya? maksudnya apa maksudnya? Maksudnya ini na'am barakallahu fikum itu termasuk tibun nabawi. Paham ya? Hanya saja kalau untuk kai ini makro hukumnya karena kai ada nau'un minat ta'dzib. Ada sedikit mengadab karena besi dipanaskan antum punya luka misalkan, basah gitu lukanya, pasti dipanaskan sampai eh, menyala itu, biasanya gitu. Kemudian setelah diambil dibiarkan sebentar langsung bismillah. Jadi yang tadi yang basah kering semua. Memang kering itu panas. Setelah itu alhamdulillah gitu loh. Ini orang Arab biasanya pengobatan seperti itu biasanya. Tapi hukumnya makruh. Wa anam wa anha ummati 'anil kai, ya kan? Dan aku melarang umatku dari kai, maksudnya larangan yang karohah. Naam, Rafael hadis. Beliau mengangkat hadis ini maksudnya mengatakan apa? Bahwasanya hadis ini adalah marfu' itu ya. Wa qaulu Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayatan dan juga ucapan Sa'id bin Musayyab dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat al-fitratu khamsun. Perhatikan ini. Perkara sunnah itu ada lima. Perkara sunnah namanya kesucian itu ada lima. Au khamsun al fitrah atau juga eh, termasuk apa lima perkara yang berupa yang merupakan sunnah atau kesucian al-khitan Khitan bagi laki-laki wajib, bagi perempuan mustahab. Paham tidak? Ya? Yang kedua istihdad. Apa istihdad? Eh, istihdad. Eh, istihdad. Istihdad apa Abdurrahman? Memotong atau mencukur? teman <laughs> mencukur baru kemanuan. Itu istihdad namanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa nadful ibad. Apa nadful ibad? Eh, apa? Nafsu Nadful ibad? Naf, nam, nadful ibti. Eh, apa? Apa? Ngapain? Dicabut, eh, mencabut bulu ketiak. Jadi abdulnya dicabut. Kalau mampu dan enggak terasa sakit dicabut. Tapi sebagian membolehkan yang penting bersih. Paham ya? Nah, tapi kalau diobat asalnya jangan. Karena kalau diobat biasanya nggak tumbuh lagi. Kalau nggak tumbuh lagi dia jarang memakan sunnah. Oh, itu ya maksudnya ya. Seperti itu. Biarkan tumbuh biarkan, tapi ketika sudah panjang ditabu tadi itu. Nah. Wa taklimul adfar. Apa taklimul adfar? Potong kuku jangan lupa. Wa qasus syarib. Apa qasus syarib? Mencukur kumis. Mencukur kumis itu ada dua cara. Mencukur dengan gunting itu, am ya? Qas gunting, mencukur itu ada yang bentuknya apa? Dibersihkan, paham ya? Bersihkan dengan apa Musa. Musa itu silat Paham ya? Apa yang semisalnya? Tapi kalau sesuai dengan hadisnya mencukur merapikan. Apa itu maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Wa kadzalika law qalu anis sahabi, demikian pula kalau seandainya ada mereka berkata, na'am barakallahu fikum dari sahabat" ya ya'thurul hadis. ya Ya'thuru itu maksudnya yang kulu. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya hadis itu na'am barakallahu fikum atau telah menukilkan hadis au yan au yun au yanmi atau menisbahkan hadis au yablugh bihi atau menyamnam e, atau telah sampai hadis tersebut kepadanya wa nahwih nah ucapan-ucapan seperti itu barakallahu fikum Nah, disandar kepada sahabi seperti itu, fa inna mithla ibarat laha hukmul marfu' sarihan. Maka ungkapan ungkapannya seperti ini bisa jadi memiliki hukum marfu' secara terang-terangan wa illam takun sarihatan fi idhafatiha, walaupun tidak terang-terangan dalam penyandarannya ila Nabi sallallahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnaha musy'iratan, lakinnaha musy'iratun bidzalik akan tapi lafaz-lafaz tersebut memberikan kesan seperti itu eh, memberikan kesan bahwasanya marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.